مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا عن أنس بن مالك الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس البدوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبؤ من بين من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahanat salatul asar dan udah masuk salat asar. Faltamasan nas wal alwadu, orang-orang cari air untuk berwudu. Falam yajidu, tapi mereka tidak mendapatkan kehabisan air." Fautiya Rasulullah SAW diwaduin Maka Nabi SAW disediakan air wudhu Fawadu ayadahu fidhalikal ina Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya Ada di air wudhu yang disediakan untuk beliau Gak langsung wudhu Fa'wa Dan Nabi merintahkan orang-orang An aminhu minhu Untuk berwudhu dari air itu Waktu itu gak ada air Kecuali satu wadah dikasihkan Rasulullah Dimasukkan tangannya sama Rasulullah SAW. Udah udah ayo ambil semuanya untuk buduknya dari sini. Faraitul ma yang bu'u min tahti asabihi. Aku melihat bahwa air itu memancar daripada bawah jari-jari Rasulullah SAW. Hatta tawadda'u min indi akhirim. Semuanya berbuduk sampai tuntas orang-orang itu. Jadi saat itu keluar air dari tangannya Rasulullah sehingga air yang sedikit itu bisa dibuat wudhu oleh banyak orang. Nah, hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita mukjizatnya Rasulullah SAW. Malah sebagian ulama menyatakan afdolul ma mana ba' min nabi sallallahu min min min min yadin nabi min asabi nabi sallallahu alaihi wasallam paling afdolnya air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah bahkan lebih afdol daripada ma'ul kausar lebih afdol daripada ma'ul kau dan itulah yang dibuat wudhu oleh sahabat saat itu dan diminum oleh sahabat saat itu kenapa berkah dari nabi tabarruk ini hmm. air dari Rasulullah berkah kalau air zam-zam itu berkah adalah karena mukjizatnya Nabi Ismail, apalagi dari Nabi. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallam alaihi wasallam lamma halaga ra'sahu kana Abu Talha awal man akhadha min sya'rihi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallam ketika mencukur rambutnya, Nabi itu mencukur rambut karena umroh dan karena haji Abu Talha radhiyallahu anhu pertama yang mengambil rambutnya Nabi dalil begitulah para sahabat mengambil berkah dari Nabi tidak ada satu helai rambut, rambut Nabi yang jatuh ke tanah sia-sia, diambil para oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahu ini berkah. Orang Saudi aja nggak tahu berkah itu. Sehingga seakan-akan nggak ada berkahnya Nabi. Nah, mereka nggak tahu berkah dia. Tak para sahabat tahu berkah. Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Juhaifa radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah Fa utiya fatawadza'a fajalasan Fajalasa an-nas ya'khuduna min fadli waduhi, Fayatamassahuna فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ada di siang hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih air untuk wudhu. Uti abi waduin, fatawaddoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Tahukah anda bekas air wudhunya Rasulullah? Apakah sia-sia? Faja'alan nas maka orang-orang para sahabat yakni ya'khuduna min fadli wuduhi. Mereka mengambil daripada bekas wudunya Rasulullah. Fayatamassahu Nabi mereka usap-usapkan. Air itu ada di jasad mereka. Malah di riwayat yang lain yang enggak dapnya enggak kedapatan tangan temennya yang basah itu dipegang kemudian air airnya itu diusap-usapkan. Fasallan Nabi SAW adhura wal rakaatain wal asr rakaatain maka salat Nabi Wasallam duhur dua rakaat gosor asar gosor dan di mukanya dikasih anaza anak panah sebagai sutroh mereka sahabat tahu Nabi itu banyak berkah ambil berkah daripada butuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh Hah? Anisa bin Yazid radhiyallahu qala dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inna ibn ukhti وجع أه؟ فمسح برأسي لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم دبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة Dari Sa'id bin Yazid lanhu pernah Sa'id bin Yazid ini dibawa oleh kholahnya, saudara ibunya, karena sakit. Hah? Wagi'un, wagi'un fi godamehi. Ada sakit ada di kakinya, agak sedikit pincang begitu waktu itu. Kemudian dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibn ukhti, anak saudaraku ini, karena kholahnya yang bawa sakit kakinya ya Rasul kemudian Nabi Muhammad mengusap kepalanya si siapa Sa'ib bin Yazid wada Ali bil barakah mendoakan mudah-mudahan berkah ini Sa'ib kemudian Nabi berwudu thumma tawaddoa kata Sa'ib bin Yazid fa syaribtu min wudu'i aku minum bekas wudunya Rasulullah ambil berkah lagi ya sahabat Aku minum bekas butuhnya Rasulullah SAW. Kemudian aku bangun, aku lihat di belakang Nabi ada khotamun nubuah seperti ziril hajlah, seperti kancingnya tabir agak besar begitu. Saib bin Yazid ambil berkah dari Nabi SAW minum bekas butuhnya Rasulullah SAW. Wa Ini semuanya hadis Bukhari ini ya. Ini ada hadis yang doif ini. Né? Dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu da'a bi ina'in mimma. Dari Anas radhiyallahu anhu Nabi pernah meminta air ada di wadah. Fa utiya bi gadahin rahrah. Kemudian Nabi dibawakan satu wadah agak sedikit besar. Fihi syai' mimma. Ada air sedikit, wadahnya agak besar. Fa wada'a asabi'ahu fihi Kemudian Nabi SAW menaruhkan tangannya ada di situ seperti ember begitu, airnya dikit. Qala Anas faja'altu anduru ilal ma' yang bu'mi baini Aswabihi Kata Anas aku melihat air itu keluar di antara jemari-jemari Rasulullah. Jadi ada di di, di sela-sela jari Rasulullah. Fahazartu man tawadda minhu. Tak hitung berapa orang ya yang wudu dari itu tempat. Padahal airnya enggak sebanyak airnya nggak seberapa banyak asalnya. Ma baina sab'in ila temanin antara 70 sampai 80 orang. Ya berarti orang banyak itu. Hah? Ini semuanya hadis bagaimana menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah banyak dan para sahabat tahu dan para sahabat ngambil berkah dari Nabi. Keliru kalau nggak ada berkah Rasulullah itu. Keliru, mereka nunggu. Nabi itu potongan, ditunggu rambutnya diambil. Nabi itu butuh ditunggu bekas butuhnya Nabi diambil diminum oleh para sahabat berkah. Lah kok dikatakan ber, Nabi nggak ada berkah? Karena itu bodoh itu yang ada di Saudi itu Wahabi-Wahabi itu. nggak ngerti itu. Justru berkah itu semuanya itu ada di Nabi. Pusatnya berkah itu ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu berkah. Turunnya kepada siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima itu Nabi. Kitabun anzalnau ilaika mubarakun berkah yang menerima siapa kita rembesannya dari Nabi walakat al Quran bilisanika kata inna alaina uh, uh, inna alaina jam'ahu wa qur'ana ha wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ay jam'ahu jama'tuhu fi sadrik tak kumpulkan Quran itu ada di hati kamu ya Muhammad jangan khawatir kamu nggak akan lupa itu dengan Al-Quran artinya menyatu Al-Quran itu pada Rasulullah SAW Quran itu berkah mubarakun fi Nabi penuh hatinya dengan Al-Quran dikumpulkan Al-Quran sebelum sampai kepada kita sudah ada pada Rasulullah SAW. Siti Aisyah pun dikata, ditanya tentang Nabi bagaimana akhlaknya Quran Quran berkah semuanya itu Rasulullah Nah kok dikatakan gak ada berkah gimana gak ada berkah pada Rasulullah SAW Hah? itu mengecilkan Rasulullah mengkerdirkan Rasulullah SAW baca kitab baca hadis baca Bukhari belum hatam kitabnya udah langsung menuduh Cari berkah kepada Nabi itu penting. Dan itu ajaran Islam. Kalau enggak, keliru semuanya sahabat ini, musyrik semuanya yang di sahabat ini. Berkah itu dari Allah. ya dari Allah. Cuma lewatnya kepada siapa, Mas? Kepada siapa? Berkahnya zam-zam. Dari Allah berkah itu. Cuma lewat dari siapa? Ditaruh ada di air air dari mukjizatnya Nabi Ismail. Terus demikian. Wes dari, dari, dari Sina Muhammad nggak ada berkah sama sekali, ajib. Hah? Nah, karena itu keliru sekali kalau ada orang tidak mengambil berkah dari Nabi Muhammad Namanya aja berkah. Namanya ada berkah. Setiap kamu lawat mendapatkan pahala kamu diampuni dosanya oleh Allah kamu di, di, di, diangkat derajatnya oleh Allah kamu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah kamu akan dekat dengan Nabi ini dari kiamat berkah nyebut namanya dengan bersolawat berkah Allahu Akbar berkah salam kepada Nabi berkah kamu akan mendapatkan salamnya Nabi berkah warafa'na laka dzikrak karena itu wajib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut namanya itu wajib hukumnya setiap adzan sebut nama Nabi walaupun nabi-nabi yang lainnya itu banyak tapi yang disebut asyhadu anna muhammadar rasulullah kenapa karena Allah mengagungkan menyanjung nama Nabi berkah nggak boleh nama Muhammad ditulis siapa bilang nggak boleh ditulis itu berkah itu nama disebut berkah ditulis berkah saudara nih kitab hadis ini Qala Rasulullah SAW Qala Rasulullah SAW Ra'aitu anna Nabi SAW Muhammad dan Rasulullah SAW Berkah Sampai menjadi satu Judul surat Al-Quran Surat Muhammad Berkah itu nama Ada di makam Rasulullah tulisannya ya Allah ya Muhammad diganti ya Majid. Kenapa kalau ya Muhammad? Namanya rajanya digantung ada di Ka'bah. Namanya Muhammad dihapus. Emangnya namanya Khadimul Haramain lebih berkah daripada nama Muhammad bin Abdullah. Tuh lihat bagaimana. Ini adalah satu gambaran bagaimana kebodohan kemudian kemudian dia meng, me, mengaku bahwa ini adalah ilmiah tahukah orang yang paling bodoh itu orang yang paling bodoh itu adalah orang yang merasa dirinya pinter tapi dia nggak ngerti sahabat ini paling kenal dengan Rasulullah bagaimana mereka ngambil berkah nah, karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam namanya berkah disebut berkah dihaturkan salawat dan salam berkah jasadnya berkah bekasnya berkah semuanya berkah nah semuanya berkah kalau kita sebutkan satu persatu berkahnya akan akan panjang ini majelis tapi yang jelas ini adalah gambaran dan ini semua hadis Bukhari yang kita baca Bukhari nah, mudah-mudahan insyaallah kita mendapat barokahnya Rasulullah SAW amin